sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله dalam pengajian kita tentang asbabun nuzul pada malam ini kita sampai kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu انظurna wasma'u walil kafirina adzabun alim Ayat ini turun ada sebabnya. Sebabnya adalah karena kaum Yahudi di Madinah antara kebiasaan mereka yang jelek menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya adalah mengeluarkan perkataan-perkataan yang mempunyai dua arti yang dalam bahasa Yahudi sendiri maksudnya mengejek tetapi dalam bahasa Arabnya mempunyai arti perhatikanlah kami jadi kaum muslimin waktu itu mengatakan kepada Nabi SAW atau sering mengatakan ya Rasulullah perhatikanlah kita ra'ina minal mura'ah dari urat kata ra'ahu yura'ihi tetapi perkataan ra'ina dalam bahasa Yahudi mempunyai arti sebaliknya daripada itu arti maki arti cemoohan dan kaum Yahudi biasanya mengucapkan perkataan-perkataan semacam itu di kalangan mereka sendiri di waktu mereka berkumpul sendiri tiba-tiba mereka mendengar kaum muslimin mengucapkan kepada Rasulullah SAW perkataan raina malah mereka mengatakan nah sekarang ada kesempatan kita maki dia itu terang-terangan kalau dulu kita harus bicara di kalangan kita sendiri, maka sekarang kita terangkan saja dengan perkataan ra'ina itu yang oleh kaum muslimin dipakai. Satu-satunya orang dari kaum muslimin yang mengerti bahasa Yahudi adalah Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah mengerti bahasa Yahudi. Mereka diancam oleh Sa'ad kalau salah seorang di antara kamu mengucapkan lagi perkataan ra'ina kepada Nabi Muhammad SAW, maka aku akan bunuh dia. Dan mereka selalu mengucapkan ra'ina sambil ketawa-ketawa, sambil mesem-mesem begitu. Dengan maksud mereka itu memaki, tidak memohon perhatian dan uh, di, mohon diperhatikan, begitulah kira-kira. Setelah saat Ibn Ubadah mengatakan begitu, maka turunlah ayat Ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina Mulai hari ini wahai kaum yang beriman jangan lagi menggunakan perkataan ra'ina itu sebab itu double senakh bisa ditafsirkan oleh Yahudi lain bisa ditafsirkan oleh kamu lain ditutup kemungkinannya orang berbicara dengan Nabi menggunakan perkataan ra'ina jadi inilah sebabnya. Uh, ini dikeluarkan oleh Ibnu Abu Nuaim wa Ibnu Mundir. Yang meriwayatkan ini adalah Ibnu Abbas. Jadi ini asbab nuzulnya ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna. Jadi tidak usah menggunakan ra'ina tapi gunakan perkataan umburna. Perhatikan, lihatlah kami ya Rasulullah perintah untuk kaum mukminin dalam rangka menyetop orang Yahudi yang kafir mengucapkan roaina itu. Kemudian kita pindah kepada ayat 106. Firman Allah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir tiada kita tiada kami Allah memansuhkan menghapuskan satu hukum untuk diganti dengan hukum yang lain atau kami Allah melupakan anda ya Muhammad membacanya atau melupakan hal itu kepadamu melainkan kami sudah akan membawakan yang lebih baik daripada itu atau setidak-tidaknya sama dengan yang kita mensuhkan itu tidakkah anda mengetahui ya Muhammad bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu Al-Imam al gurtubi meriwayatkan bahwa sebab turunnya ayat ini juga kaum Yahudi jadi kita ini sekarang masih mempelajari beberapa ayat dalam surat berdama kedua ini yang masih menyangkut kaum Yahudi tindak tanduk mereka, perbuatan mereka, dan sikap mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Khususnya kepada nabinya kaum muslimin itu. Imam Qurtubi mengatakan sebab turunnya ayat ini, bahwa kaum Yahudi itu dalam mana mereka menghasut kaum muslimin karena mereka sudah diarahkan kiblatnya kepada Ka'bah tidak kepada Baitul Maqdis lagi mereka itu berundel antara mereka sama mereka dan mengucapkan insinuasi di tengah-tengah kalangan Madinah bagaimana ini Muhammad sebentar menyuruh sahabatnya <coughs> menghadap Baitul Maqdis tidak sampai beberapa belas bulan lalu mereka disuruhnya menghadap Ka'bah Ka'bah ini hari dia berbicara besok dihapus pembicaraannya itu kalau demikian, maka telak terang Quran itu adalah ucapan Muhammad. Dia ucapkan itu dari diri, dirinya sendiri. Karenanya Quran itu saling bertentangan. Begitulah kata kaum Yahudi. Maka turun ayat manansah min ayatin aw Maksudnya Allah ini bukan soal Muhammad mengarang Quran, tetapi kami memansuhkan satu hukum untuk kita ganti hukum yang lebih baik atau sama dengan hukum yang kita yang kami turunkan pertama. Ini kalau kami tadinya memerintah Muhammad, Nabi kami, untuk menghadap ke Baitul Maqdis, dan sekarang kami arahkan dia ke Ka'bah, maka itu adalah suatu yang sifatnya nasikh masuk. Sebab sebabnya nanti akan kita baca dalam ayat-ayat berikutnya. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Asbab Nuzul. Masih juga dalam kalangan Yahudi, yaitu ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa qabl ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rafi' ibnu Huraimilah seorang Yahudi dan temannya yang bernama Wahab ibnu Zaid juga berbangsa Yahudi berkebangsaan Yahudi mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini riwayat Ibnu Abbas mereka berkata kepada Nabi Ya Muhammad, turunkan untuk kami ini satu kitab, satu buku yang dari langit langsung dan kita baca. Atau coba sekarang ini alirkan sungai besar di Mekah ini. Baru nanti kami akan ikuti kamu. Maka turunlah ayat am turiduna an tas'alu rasulakum apakah kamu ini hendak menanyakan kepada nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaanmu minta-minta dan menuntut-nuntut kepada nabi-nabimu Bani Israel dulu Nabi Isa kamu minta kamu minta dia hidangan diturunkan dari langit meja makan diminta meja makan satu yang lengkap kami minta kamu turunkan meja makan dari langit kalau memang betul kamu nabi Musa Nabi Isa mendoa anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awalina wa akhirina sudah dimakan itu habis mereka tidak beriman nah ini sekarang Allah mengingatkan kaum Yahudi itu apakah kamu ini bermaksud mencoba-coba meminta-minta memaksa Nabi terakhir ini untuk membawa sesuatu yang tidak mungkin dibawa oleh satu orang dan bukan begitu caranya permintaan satu manusia yang normal minta kitab buku sudah berupa buku begini minta diturunkan dari langit lalu kita baca sendiri tapi mereka minta dari Nabi Muhammad percayalah saudara-saudara bahwa seandainya Nabi Muhammad minta sebuah kitab dan kitab itu diturunkan dari langit mereka juga setelah membaca tidak beriman apa sebab? sebab ada Taba Allahu ala qulubihim. Hatinya sudah distempel oleh Allah hati kafir. Coba bukan hati kafir, mereka juga senak selak kata orang Jawa masih segan akan minta-minta dari seorang nabi meminta seperti begini. Kata dia orang atau kalau tidak bisa kamu turunkan kitab dari langit, coba ini Mekah ini alirkan sungai besar seperti sungai Musi itu di Palembang atau sungai Berantas dari mana itu maka bisa mengalir sungai orang memang kurun pasir dari awal mulanya. Jadi maksudnya mereka itu mau mau memojokkan ini Nabi untuk mengatakan ya saya tidak bisa. Ya kalau tidak bisa kita tidak beriman, begitu maksudnya. Maka turun ayat anturi antas alu rasulakum. Apakah kamu bermaksud untuk menanyakan kepada rasulmu yang ada sekarang ini sebagaimana turun nenek moyangmu dulu menanyakan kepada nabi-nabi Bani Israel. Barang siapa yang mempertukarkan kufur dengan iman, barang siapa sudah rela menggantikan iman itu dengan kafir, maka orang-orang seperti itu benar-benar telah sesat dari jalan yang sebenarnya. Ini riwayat dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Ibnu Kasir dalam tafsirnya mengatakan, hikmahnya ayat ini diturunkan tujuannya memang ke Bani Israel atau ke Yahudi, tetapi maksudnya adalah suatu celaan Allah terhadap mereka yang menanya kepada Nabi sesuatu yang maksudnya akan memojokkan Nabi itu atau men menyarankan sesuatu mengusulkan sesuatu usul sebagaimana Bani Israel saban-saban usul kepada nabinya dengan maksud akan nanti mengatakan nah kamu sekarang tidak bisa berbuat dan kami tidak berkewajiban beriman kepadamu jadi dasar orang mau men mau menghadapi seorang nabi tidak mesti dia yang menguji Nabi itu. Dia mesti menguji apa yang dia dengar. Kalau Nabi menyuruh orang itu mengesahkan Allah, menyuruh kita silaturahim, menyuruh kita bersatu, menyuruh kita meninggalkan zina, meninggalkan minuman dan me me tidak mengerjakan pencurian, perzinaan dan sebagainya, maka hal-hal semacam ini bukan saja nukhis, tapi mempunyai arti dalam mempertumbuhkan suatu masyarakat. Karenanya tidak usah membawa sesuatu yang di luar fungsi seorang manusia. Kemudian ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yuruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Apa sebabnya? Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir orang sebagian besar daripada ahli-ahli kitab yakni orang Yahudi dan Nasara menginginkan untuk menarik kamu kembali kepada kekufuran apa sebab karena hasud setelah mereka tahu bahwa kitabmu ini kitab yang benar setelah mereka tahu bahwa kitabmu ini otentik dan nabimu itu tidak mungkin mengarang sesuatu, maka mereka hasut ingin membelokkan kamu dari kitab ini. Rupanya asbab nuzul yang waktu itu turun kepada Huyai ibnu Akhtab, seorang Yahudi, bersama Abu Yasir, adiknya ibnu Akhtab, datang kepada Nabi saw. Dia oranglah berdua ini berusaha pergi menerobos rumah-rumah tangga Islam untuk mengembalikan mereka kepada kaum nenek moyang mereka atau ke agama Yahudi karena asut belaka. Tapi Huyai bin Akhtab, anak putrinya itu akhirnya dikawin oleh Rasulullah SAW. Jadi anak perempuannya Huyai bin Akhtab, benggolan Yahudi yang besar itu menjadi istri Rasulullah SAW. Dan seorang perempuan menahli jannah yaitu Sofia ya binti Huyai ibn Akhtab itu perempuan anak daripada Huyai ibn Akhtab jadi mereka itu bekerja ke arah itu rupanya saudara-saudara karena ini Quran berjalan bersama segala zaman sampai hari ini pun dua golongan ini berusaha keras bekerja segiat-giatnya untuk mengembalikan kamu ini ke agama mereka. Ini buku kita mengatakan demikian. Kitab suci kita mengatakan demikian. Dan melalui segala cara ingin mengarahkan wajah kita bukan kepada Quran. Ingin menjadikan kita ini lupa pada Quran. Tidak lagi e, membaca dan mengerti kemudian mengamalkan Quran dibawakan baca-bacaan lain. Kita punya sekolah-sekolah dihujani dengan buku-buku lain daripada itu. Sebab mereka sudah tahu bahwa ini benar. Kadang-kadang dari sebagian orang-orang mereka yang hidup sekarang di zamanmu ini, yang betul-betul mereka sudah yakin, sudah tidak bisa ngempet lagi, dinyatakan, Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Saya masuk Islam. Sudah tidak kuat yang ngempet. Tapi yang masih keras hatinya dia ngempet. Dia bawa segala macam yang bohong terhadap Quran. Tapi yang sudah tidak kuat, dia mengatakan, saya muslim. Banyak orang-orang orientalis yang mengerti Quran ini masuk Islam. Salah satu yang masuk Islam ini menyatakan pendapatnya dalam buku Islam Our Choice. Islam pilihan kami. Itu banyak yang menyatakan aneh-aneh saudara. Kalau saudara baca itu, Saudara mengerti betul bahwa Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah satu buku yang tidak bisa diingkari. Kalau sekarang orang ngempet tidak mau mungkin, tidak mau percaya karena hasut, satu waktu dia pasti mencari ini. Ada satu perempuan menyatakan, saya tidak percaya bahwa Nabi itu bohong. Apa sebab? Sebab ada satu ayat. Waktu itu ayat turun, Wallahu ya'asimuka minan nas, dan Allah akan sanggup menjaga engkau ya Muhammad dari serbuan manusia lawan-lawanmu maka para yang tadinya itu mengitari Nabi Muhammad rumah Nabi untuk menjaga malam sebab waktu sebelumnya itu Nabi Muhammad SAW dalam bahaya dikepung oleh Quraisy, oleh Yahudi, oleh orang-orang yang tidak beriman dan orang yang hatinya itu getol-getol mau membunuh Nabi. Lantas para pemuda ansor, pemuda muhajir itu menjaga di hadapan rumah Rasulullah SAW. Malam. Waktu ini ayat Wallahu ya'asimuka minan nas turun yang artinya Allah sanggup memelihara kamu dari gangguan tangan manusia. Nabi keluar di muka pintunya mengatakan, "Hei, anak-anak, bubar semua ini malam. Jangan lagi menjaga aku. Tidak perlu lagi aku, kamu jaga." Ini perempuan orientalis mengatakan, Nah kalau dia ini orang bohong, masa dia mau bohong dengan risiko dirinya akan dibunuh orang? Sudah paham saudara? Kalau dia itu bohong, mengarang Quran, masa akan di masa waktu dia dijaga, penjagaan menyelamatkan hidupnya, tiba-tiba dia bilang sudah, tidak perlu kamu jaga. Kalau dia memang tidak benar, apa yang diturunkan atasnya ini benar minallah, dan dia yakin bahwa Allah menjaga, masa akan dia akan membubarkan itu orang-orang yang menjaga dia. Dia pasti lebih senang dijaga orang terus. Dan ini ayat disidem tapi dikeluarkan ini ayat wallahu ya'simuka minan nas dan mulai malam ini tidak pakai jaga malam lagi kamu saya bebaskan dari menjaga malam dia masuk Islam karena ini dan banyak riwayat-riwayat semacam itu mudah-mudahan kalau saya ingat pada satu waktu saya akan keluarkan satu-satu supaya kamu tahu bahwa Quran ini wahai saudara-saudara kaum muslimin bukumu kamu paling wajib membaca mengerti adalah ini mereka sekarang ingin supaya kamu tidak membaca buku ini dan tidak kenal buku ini di zaman Belanda dulu memang ada ayat-ayat yang dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kita baca sebab itu nanti akan menghidupkan semangat kaum muslimin semangat jihad mereka semangat ukhuwah dan gotong royong mereka. Itu ayat-ayat tidak dibolehkan dibaca di sekolah-sekolah maupun di pengajian-pengajian seperti ini. So mereka sudah tahu ini ayat ayat hak min Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah kepada ayat berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ayat 113. Ayat sebelumnya ini tadi yang saya baca adalah 109. Yang sebab nuzulnya Huyai ibnu Akhtab dan saudaranya Abu Yasir bersama-sama giat masuk keluar rumah kaum muslimin untuk mengembalikan mereka masuk ke agama nenek moyang Arab atau masuk agama Yahudi kembali. Lantas ayat berikutnya ini turun berkenaan dengan kaum Yahudi dan Nasrani, dua golong. Pada suatu waktu, wafud Najran, delegasi dari kaum Najran. Najran ini penduduk satu satu kecamatan yang semuanya penduduknya Nasoro datang di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu delegasi dari Nasara Najran ini berada di hadapan Nabi, kok kebetulan datang utusan daripada pendeta-pendeta Yahudi, ahbar al-Yahud. Setelah berada di muka Yahudi, mereka saling berdialog. Dalam dialog itu masing-masing mengatakan, kamu punya agama palsu, yang satu lagi mengatakan agama Yahudi yang palsu. Begitu mereka berdebat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab kaum Yahudi benci kepada Yesus Kristus atau Isa bin Maryam. Malah kaum Yahudi mencemoohkan Maryam, mengatakan bahwa Maryam ibunya Yesus ini berbuat serong dan membawa anak ini dari hasil perbuatan serong. Waliyadbillah. Na'udzubillah min Dia bilang ini hasil dari perbuatan zina. Makanya dia tidak ada suami kok punya anak. Jelas kata si Yahudi. Itu satu-satunya golongan di dunia yang menghadapi Nasoro dengan model ini adalah Yahudi. Dan sekarang ini menurut surat-surat kabar dan majalah-majalah dari barat itu Yahudi sekarang sedang menyisip di dalam Vatikan. Markas besarnya Katolik di dunia. Berupa orang-orang komunis dimasukkan di situ. Saya barang, barangkali pernah ceritakan bahwa salah satu pendeta, uskup, ditamui satu orang. Di sana aturan Vatikan tidak boleh menerima tamu, kecuali dengan e, lebih dulu ada penyelidikan dan pengertian. Tiba-tiba waktu ditanya, siapa tamumu yang balak-balik kepadamu Dia bilang, ini satu orang teman saya. Dia bilang, ini orang komunis. Lalu itu orang pendeta, uskup mengatakan, saya juga komunis. Terbongkar bahwa sudah di dalam Vatikan. Ini ayat 1400 tahun sudah mengatakan bahwa Yahudi itu sama Nasoro tidak bersatu sebetulnya. Tetapi di abad ini, waktu mereka menghadapi kaum muslimin sebelumnya, menghadapi negeri-negeri umat Islam seperti Indonesia, Malaysia yang kaya raya ini, dipikir sama mereka kalau kita cekcok, kita tidak bisa menang, tidak bisa menguasai daerah-daerah yang kaya raya ini, kaya minyak, kaya rotan, kaya biji-bijian, kaya segala-galanya kayak timah, kayak oranium, kayak itu Afrika yang Islam itu Afrika negeri-negeri Afrika yang beragama Islam kaya dengan uranium dengan kekayaan-kekayaan yang diperlukan oleh dua golongan ini. Jadi mereka bersatu. Tetapi isi hati mereka ini yang dibongkar oleh Allah ini. Qalatul Yahud laisat nasara ala syai. Kebetulan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah waktu mendengar ini selesai mereka punya dialog, turun ayat qalatil yahudu laysatil nasara ala syai wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai wa hum yatluna kitab kedua golongan ini masing-masing mempunyai kitab dan mereka sekarang juga mengetahui kitab yang diturunkan oleh Nabi Muhammad walaupun pada waktu itu praktis belum merupakan satu kitab Quran tapi ayat demi ayat yang turun sudah mereka rasa-rasakan bahwa inilah yang dijanjikan oleh kitab kita. Masing-masing itu sudah mempunyai ancar-ancar bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin memalsukan ayat-ayat ini. Sebab sifatnya, sejarahnya, tempat lahirnya, dan tanda-tandanya ada sampai to di belakangnya itu mereka tahu dalam kitabnya. Dalam satu ayat mereka mengatakan Allah berfirman, mereka itu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Ya'rifuna hukama ya'rifuna abna'ahum. Bagaimana mereka? Tapi hasud. Mereka tahu bahwa ini benar, tapi mereka lawan. Dan di waktu ini apa saudara kira bahwa mereka tidak tahu bahwa agama Islam ini agama benar? Keliru saudara kalau saudara menyangka mereka belum tahu Islam. Mereka mengerti Islam lebih dari saudara. Maaf. Itu orang orientalis Yahudi. Bisa mengerti satu persatu Karenanya yang sudah masuk Islam luar biasa. Seperti Profesor Dr. Morris Bukai. Bukai. Itu dia punya kupasan tentang Al-Quran. Saudara akan kaget. Coba saudara baca uh, Islam dan apa bukunya itu yang namanya. Saya lupa. Islam dan Bible dibandingkan dalam ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Profesor Dr. Morris Bukai. Luar biasa itu. Tidak ada dalam kitab-kitab tafsir satu ungkapan seperti itu. Modern, scientific. Karena mereka sebetulnya sudah penuh ini, mengerti betul. Jadi kalau mereka masuk Islam itu maut saja mereka. Saudara percaya saya mengerti bahwa pemilu yang dilakukan oleh dunia internasional sekarang ini diambil dari pemilu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tahunya saya dari seorang Yahudi masuk Islam. Jadi Profesor eh, Leopold Wayes atau yang setelah dia masuk Islam menamakan dirinya Muhammad Asad. Dia bilang pemilihan Sayyidina Abu Bakar ini namanya dalam bahasa Barat ini. Pemilihan Sayyidina Umar pem namanya ini. Pemilihan Sayyidina Utsman namanya ini. Sebab Sayyidina Utsman itu kan ditinggalkan oleh Sayyidina Umar kepada enam orang. Jadi seperti perwakilan-perwakilan yang dipakai sekarang oleh Amerika. Satu state, satu kota mempunyai satu orang wakil. betul di kamar di negeri Belanda. Jadi itu dibahas oleh dan pemilu Sayyidina Ali juga ada satu cara, itu pemilihan massa. Jadi semua rakyat tidak pakai wakil memilih Sayyidina Ali langsung. Bukan saja majoritas, seluruhnya. Itu saya baru tahu dari hasil kupasan Leopold White. Begitu mereka itu kalau masuk Islam. Tapi kalau tidak masuk Islam, mengaco. Menjadikan kamu, wahai kaum muslimin, lupa kepada bukumu atau tidak memperhatikan bukumu nanti disodori buku-buku mereka. Teori Karl Marx teori Karl Marx dalam teori ini satelit itu ini nanti kita semuanya melihat atas melupakan Quran. Jadi mustahak sekali bahwa kita sekarang tidak melihat apa-apa kecuali Quran dan tafsirnya. Tidak mendengar apa-apa kecuali apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Sebagai penafsir, interpretatornya Quran ini. Baru nanti kita kena Iman kita kena. Pikiran kita kena. kita bisa tahu. Kalau ada suara, wah ini suara sumbang. Tidak masuk dalam hukum Allah dan Rasulnya. Ini luar daripada Islam. Spontan bisa tahu. Spontanitas seperti itu adalah hasil satu satu sensitifnya seorang muslim. Kalau tidak sensitif tidak bisa tahu. Mohon saya kalau orang bablek tidak tahu sindiran, tidak tahu suara apa, dia diam saja. Tapi kalau orang yang mengerti, Sebentar saja dia sudah tahu wah ini ke sini arahnya omongan ini. Filsafah ini arahnya ke situ. Seperti filsafah yang dibawa oleh eh, Simon de Beauvoir yang namanya eksistensialisme. Itu namanya teori al-wujudiyah, belah Itu nggak ada dasarnya. Hatta Injil, hatta Taurat, hatta semua ada ada ada pikiran seperti itu. Yang ada itu adalah pikiran orang-orang mulhid tidak beragama sama sekali. Itu hasil daripada sekularisme. Maka sekularisme sekarang disebarkan di mana-mana. Gimana kita tidak kesandung dengan al-wujudiyah tadi? Kita sekarang ini diberondong oleh sekularisme. Pikiran tidak pakai agama. Masyarakat muslimin, sekarang kita pakai ayat waqalatil yahudu wal nasara tadi Kata Rasulullah, kata ayat itu tadi, begitulah dasar orang yang tidak saling berpengertian. Begitulah orang-orang yang tidak mengerti, mengucapkan masing-masing semau hatinya. Tapi ketahuilah ya, Allah ya Muhammad, bahwa Allah nanti akan menghukum antara dua golongan yang ada di hadapanmu sekarang ini. Yahudi dan Nasrani. Dan seakan-akan ayat ini juga kepada kita, wahai kaum muslimin, ini yang kamu lihat ini adalah suara orang-orang yang tidak mengerti apa sebenarnya isi kitab atau tidak mau mengerti apa isi Quran. Nanti Allah akan menghukum mereka. Allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Jadi ini riwayat Ibnu Abbas dan dikeluarkan oleh Ibnu uh, Ibnu Ishaq dan Ibnu Abi Hatim. Kemudian ada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Ini ada beberapa riwayat tentang sabab nuzulnya ini. Ada orang yang mengatakan ini sabab nuzulnya ayat ini Nasoro. Orang-orang Nasoro. Yaitu ar Waktu itu kalau dikatakan ar <coughs> itu kita tarik sejarah Rum dengan Yahudi. Bagaimana bencinya orang-orang Rum kepada Yahudi, sehingga Raja Titus dari bangsa Rum yang masuk Palestina waktu itu betul-betul menghancurkan semua bangunan gedung-gedung peribadatan kaum Yahudi karena Titus benci kepada Yahudi karena bencinya tempat-tempat ibadat kaum Yahudi dihancurkan sama sekali jadi Titus itu sesudah kira-kira 70 tahun dari meninggalnya Nabi Allah dari diangkatnya Nabi Allah Isa ke langit. Jadi semua tempat ibadat Yahudi dihancurkan tidak ada satu batu pun dari tempat-tempat ibadah itu dibiarkan, diratakan semuanya. Allah turun kuaman Allah memimpin mana Allah. Siapa gerangan yang lebih zalim dari manusia-manusia yang men mencegah orang beribadat di dalam tempat-tempat peribadatan mereka itu untuk menyebut nama Allah di dalam tempat-tempat peribadatan itu. Jadi ada yang mengatakan ini kepada Raja Nasrani yang bernama Titus. Atau yang dikatakan Malik Rum. Sebab ada ayat, nanti akan kita sampai baca ke situ, Alif Lam Mim Batir Rum. Rum dikalahkan oleh kaum lain, oleh kaum Parsi oleh kaum yang tidak beragama kitabi kitabi nanti ada riwayat lain ada yang mengatakan tidak ini ayat bukan turun kepada raja Romawi tetapi turun kepada musyrik Quraisy di waktu Nabi dalam tahun Hudaybiyah akan masuk ke kota Makkah sebagai satu manusia akan tawaf akan umrah kaum kafir mencegahnya tidak boleh masuk tidak boleh kamu sampai ke Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umrah. Maka turun ayat waman adlamu mimman mana Allah an yunkara fi hasmuh wa sa'a fi kharabiha. Jadi ada dua asbab nuzul. Tapi yang sudah jelas bagi kita sekarang yang hidup baik ini sebab turunnya ayat ini adalah kaum ya- Nasoro di Rum atau kaum musyrikin di Mekah waktu mencegah Nabi masuk ke Masjidil Haram untuk umrah. Namun satu kesimpulan yang bisa kita tarik yaitu kita tidak boleh mencegah orang beribadah di masjid. Ini mengancam semua orang yang menolak atau mencegah orang-orang yang menyebut nama Allah di masjid. Ya. Kadang-kadang menjatuh tahrib khorobiha itu dalam kata letterless juga bisa merubuhkan masjid dan ini jarang kecuali Yahudi sekarang di Palestina mulai berusaha merobohkan masjid Baitul Maqdis tapi bisa juga menjadi kata majazi yaitu menolak orang masuk masjid nanti misalnya ada orang mau berkumpul di masjid tidak diizinkan ini termasuk dalam waman Allah mumin man mana di Allah an hasmo. Sebab orang masuk masjid ini apa sih maksudnya? Zikir atau etika atau majelis ta'lim seperti ini dan tidak ada lagi. Itu dasar ajaran Islam. Tidak boleh orang di masjid jual beli. Khusus sampai Rasulullah SAW mengajar mendidik kita kalau kita melihat orang jual beli di masjid katakan mudah-mudah atau menawarkan barangnya di masjid siapa mau beli barang ini harus kita katakan kepadanya mudah-mudahan barangmu tidak laku. La rawajallahu tijaratak. Ini tidak gampang Nabi mendidik umatnya sampai begitu. Kalau tidak paling, kalau tidak saking soronya larangan orang jual beli di masjid. Lagi pula orang mencari sesuatu di masjid. Kau tidak kata payungku. Kau tidak kata sandalku. Kau di sandalku cari sandal, cari itu, cari ini. Harus kita katakan mudah-mudahan tidak ketemu yang kau cari. Saudara-saudara ini ada latar belakangnya. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Dengarkan baik-baik. Hikmahnya supaya orang masuk masjid ini cuma untuk ibadah. Cuma untuk belajar atau mengajar. Cuma untuk etika dan baca Quran dan pikir. Selain ini tidak dibolehkan. Dan tidak dibolehkan masjid ini digunakan untuk selain dari ini masalah. Orang duduk-duduk minum rokok di masjid. Tidak boleh, haram. Orang menjadikan masjid di tempat simpanan belanggur. Haram besar. Bayangkan kalau itu belanggur meledak di masjid, bagaimana? Bayangkan. Risiko itu. Kalau orang menyimpan belanggur di masjid sampai 40 atau 30 belanggur dan meledak, barangkali tidak ada satu batu ini ceket. Dan paling apes kalau di waktu Jumat 10 ribu orang di, di jenazah. Bayangkan kalau itu meledak di waktu hari Jumat, di waktu panas-panasnya suasana. Karenanya, hendaknya kita taat kepada Allah dan Rasulnya tidak menggunakan masjid ini kecuali untuk masalah-masalah yang ada sangkut pautnya dengan ibadah. Dan coba di zaman seperti, bukan seperti sekarang, ulama melarang masjid ditutup. Tapi zaman ini baru kok tidak ditutup masjid, mungkin keamanannya tidak terjaga. Sampai orang mau bangun malam. Kebetulan masjid ini ada empernya begini besar. Tapi ada masjidnya, tidak ada apa-apanya. Terus pintu. tutup tidak bisa masuk. Karena itu masjid tidak lain hanya untuk ibadah. Ayat waman adlamu mimman mana'a masajidallahi an yunkara fi hasmu bisa juga mengenai kita. Kalau kita bekerja, berusaha sesuatu atau kita dandan-dandan orang sembahyang Jumat di kita bikin satu suara keras di, di sebelahnya masjid sehingga orang tidak bisa dikir, tidak bisa dengar khutbah Jumat, tidak bisa. Itu termasuk wa menabrak awra nama mana dan Allah yang yunkara fi hasmuh. Orang mau dikir sekarang, mau dengar khutbah, tidak bisa. Karena sepeda motornya masih diperbaiki di situ. Ada mungkin juga termasuk dari melarang. Alhasil, mengurangi fungsinya masjid itu haram. Termasuk dalam ayat ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه Uh, saya kira saudara-saudara sampai di sini dulu kita berhenti. Kita berhenti pada ayat walillahil masyriq wal maghrib. Kemudian kita <clears throat> pindah pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi قال Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi وآله Ta'amul طعام kafir salasa Wa ta'amul الثلاثة kafir arba' Artinya riwayat ini riwayat Bukhari Muslim jadi hadis muttafaqun alaih. Artinya dalam bahasa Indonesia makan yang disediakan untuk dua orang pasti bisa cukup untuk tiga. Jadi kalau ditambah satu orang pasti cukup yang dan makan yang disediakan untuk tiga pasti cukup untuk empat dan begitu seterusnya ini hikmahnya supaya kalau anda nanti di rumah punya makanan yang ter, eh, punya persediaan makan ter, tertentu lalu ada tamu jangan ditolak terima pasti cukup ini ada barokahnya apalagi setelah ada hadis yang dikuatkan lagi oleh Rasulullah SAW secara jelas yang bunyinya tamu itu bawa rezekinya sendiri apabila tamu masuk dia membawa rezekinya sendiri dan apabila dia keluar dia gondol dosamu untuk diampuni oleh Allah siapa yang tidak mau begini ini gak capek-capek tahu-tahu dosamu diampuni oleh Allah menerima tamu Nah zaman sekarang ini, wah ojo dintek, ojo dintek, mangannya tidak cukup. Ini tidak betul. Ini bisa diseret lebih jauh kepada satu umat. Ada satu umat bilang, wes ojo mana, kok pangananmu tidak cukup. Kok sandang panganmu tidak cukup, nih dua anak akeh. Kembali pada hadis ini. Ta'amul ithnain yakfi salasa. Asal kamu ikhlas Asal nah, jangan ada royoan ajang. Kalau rebutan piring ya sudah jelas yang tidak kuat kalah. Tidak makan. Lantas katanya, lo itu loh, yang ngomong lo bisa mangan. Tidak betul itu. Pasti ada kekeliruan dari kita, bukan dari Allah. Apalagi ini Allah swt sudah cukup. Nanti satu waktu saya akan beri satu ceramah khos mengenai makhluk-makhluk Allah dan makanan yang mereka cari makanan yang disediakan oleh Allah, saudara akan heran nanti bagaimana keadilan Allah, bagaimana kemurahan Allah, bagaimana kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan ceritakan pada saudara itu cecek, binatang cecek. Itu anak cecek itu, Sahwiya itu tidak kenal induknya. Ibunya itu cecek kalau bertelur yang meninggalkan anak itu dalam telur itu diculkan sudah. Itu cecak gak bisa kenal ibunya. Dan cecak binatang lemah. Masih merah cecak cilik itu, dia mesti cari makanan. Dan makanan itu pula makanan yang terbang seperti nyamuk. Kayak penghudo, gak ada. Siapa yang bisa bayangkan bahwa cecak itu bisa hidup? Nanti saya akan ceritakan hal-hal semacam ini. Nanti saudara akan mengatakan maha suci engkau ya Rabb. Engkau adalah maha alim, khabir, yang tidak ada taranya. Karena itu kalau ada orang punya tamu baru seorang datang dari jauh, wis ojo kontak ojo kontak dong tangan gak cukup. Akan makan makan makan berapa kilo orang ini? Paling dua tiga suapan saja. Karenanya saudara-saudara, ta'amul isnain ini perlu kita pegangi terus. Jadi rumah kita itu terbuka. Kalau ada tamu, Jangan dibilang tidak ada. Apalagi kalau kita bilang tidak ada, jadi dua kali kita. Bohong dan mengingkari janji Nabi makan orang dua juga buat dari tiga. Tidak, sudah biar rumah kita itu terbuka. Kalau ada tamu, ayo, mari makan dulu. Dan saya tidak puji bangsa kita, bangsa Indonesia. Insya Allah Ta'ala masih mengindahkan hadis ini. Mungkin ini berkat para kiai-kiai dan sunan-sunan dulu itu. Bangsa Indonesia umumnya apalagi rumah-rumah para kiai apa kalau kita datang terus makan ada satu orang kiai saya tanya dia masak saben hari itu satu setengah kuintal tiap matahari terbit satu kuintal setengah habis dengan tamu-tamunya ada pengajiannya sampai makan kira-kira yang makan di situ yang semua datang makan tidak pakai ditanya berapa jumlah. Bukan undangan ini, bebas. Satu modal dan data. Saudara-saudara, ini dasar ta'amul itnain Dan ini ajaran kegotong royongan dalam Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban faridah kayak sholat kayak zakat fardu nah itu sama Ramadan fardu fardu Ramadan mencari ilmu satu jenis fardu di atas kepala tiap muslim dan muslimah ini hadis sebelum lahirnya Raden Ajeng Kartini jadi jauh 1400 tahun daripada lahirnya Kartini jadi ini menyuruh semua orang perempuan belajar. Wajib. Aturan mana? Ajaran siapa di dunia yang paling modern seperti di Amerika? Amerika tidak mewajibkan belajar. Mak, padahal sana gratis. Tapi tidak sampai bisa mengatakan tiap warga negara harus belajar. Tapi diberi kesempatan, tiap warga negara boleh masuk keluar sekolah dan universitas tanpa bayar apa-apa. Demam sampai mengharuskan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan jadi kalau ada seorang muslim buta huruf seorang muslimah buta huruf tidak bisa baca tidak bisa nulis itu Islam tidak memberikan tempat bagi dia sebetulnya orang-orang seperti itu tidak mempunyai tempat di dalam Islam jadi kita ini dirangsang untuk belajar untuk tolabul ilm Sampai dalam hadis yang lain malah ikat di langit mengucapkan istighfar kepada orang yang mencari ilmu. Dan ikan-ikan di laut mengucapkan istighfar bagi orang yang mencari ilmu. Dan apakah mencari ilmu itu mesti pergi madrasah? Mesti pergi sekolah? Tidak. Sekarang ini kita ini dalam uh, arena dalam dalam detik-detik mencari ilmu. Ini malaikat mengucapkan kepada kita Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Kan bejo kita kalau dapat begitu tuh. Dan kita mendapat ilmu. Ini Islam tok yang memerintahkan orang mencari ilmu. Undang-undang Soviet tidak memerintahkan. Undang-undang Amerika tidak memerintahkan secara pasti. Tapi mereka memerintahkan mereka tunduk kepada undang-undang dasar, betul. Tapi tunduk pada mencari ilmu belum diperintah. Wallahualam kalau tahun muka ya atau tahun-tahun berikutnya ini. Tapi yang sudah jelas sampai sekarang tidak ada kewajiban mencari ilmu dalam semua undang-undang. Tidak ada undang-undang bilang tiap warga negara wajib harus menuntut ilmu. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Wa inna talibal ilmi dan bahwa orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun oleh segala sesuatu. Tastaghfirulahu kullu syai' hatal hitanu fil sampai ikan-ikan di laut mintakan dia ini maaf pada Allah SWT. ini hadis lebih luas daripada yang saya katakan tadi. Hadis yang kedua, tahiru hadhihi al-ajsad. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahhiru hadhihi al-ajsad tahharakum Allah. Fa innahu laysa 'abd abdun yabitu tahiran illa bata ma'ahu malakun fi syi'arih la yataqallabu sa'atan minan lain illa qal Allah maghfir li abdika fa innahu bata tahira riwayat At-Tabarani dari Ibnu Umar Nabi SAW memerintah kita dengan sabdanya tahiru halihil ajsad bersihkan badan-badan ini membahasakan awaknya sendiri Yani dia membahasakan dirinya sendiri Tahiru hadhil abdan badanmu badannya untuk apa karena tidak satu manusia yang bermalam di atas tempat tidurnya badannya suci melainkan ada malaikat yang tidur bersama dia di dalam syiar syiar itu baju kaos ini syiar, ini dizar kalau bahasa Arabnya pasti. Jadi malaikat itu bermalam di dalam siarnya, di dalam baju kaosnya ini sambil mendoakan. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ampunilah hambamu ini. Dia tidur dalam keadaan suci, bersih. Apanya yang dibersihkan? Sudah jelas ulama menafsirkan ini luas. Ada orang yang bilang bersih daripada hadas akbar dan hadas asghar. Jadi jangan ada uh, hadas jinabat yang diinapkan sampai subuh. Atau kalau bangun untuk kencing, hendaknya mengambil wudhu. Tapi kalau sudah tidur, sudah tidak menjadi soal. Batal memang, tapi sudah tidak menjadi soal. Tapi sebelum kita tidur, bersedia untuk tidur itu kita mesti bersih, tohir. Allahumma afirli abdik, kata malaikat yang bermalam di dalam baju kaos kita itu. Apa keuntungan? Bagaimana kita bisa menarik satu keuntungan dari kita tidur dalam keadaan terbubuk dan badan kita bersih? Artinya sorenya itu kita mandi. Tidak ada bau badan yang tidak baik. Lalu bermalam dalam keadaan wudhu. Jadi kalau mau tidur, pamitan dulu dengan Allah SWT, ambil wudhu, kita sholat. Kalau tadinya belum sholat witir, kita sholat witir atau kita sholat witir nanti kalau kita bangun malam. Kita sholat dua rakaat. Sunat. Lalu kita pergi ke tempat tidur, tidur. Ini namanya manusia yang bata tohiron. Yang bermalam di dalam keadaan tohir, suci, bersih. Dari hadas, dari kotor-kotoran badan dan sebagainya. Eh, saudara-saudara, uh, saya kira Waktu tinggal 5 menit. Ya. Saya tambah satu hadis lagi. Habis ini kita menerima tanya jawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Tuba lil mukhlisin, ulaika masabihul huda, tanjali anhum kullu fitnatin wal Tuba itu perkataan yang maksudnya memuji. Kalau buat kita sekarang mengatakan selamatlah, untunglah orang-orang yang mempunyai sifat ikhlas dalam amalnya, dalam pergerakannya, dalam pekerjaannya, dalam pikirannya, dalam niat-niatnya itu ikhlas. Untung mereka itu. Mereka itu disifatkan oleh Nabi seperti Lampu-lampu merupakan petunjuk seperti mercusuar. Masalihul huda. Tanjali anhum. Mereka itu nanti karena mereka akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah, dari kemelut-kemelut yang buta tuli. Orang-orang yang mukhlis itu akan tidak bisa ditatap oleh kemelut-kemelut yang buta tuli, yang bahaya. Nah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Tuba lissabiqina ila dhillillah. Untung, bejo, benerlah orang yang berlomba-lomba menuju kepada naungan Allah. Siapa itu mereka itu? Mereka yang kalau diberi kebenaran, dia terima kebenaran. Dan kalau dimintai keterangan tentang sesuatu yang benar, dia tidak ayal untuk mengatakan ini yang benar tidak munafik, tidak takut. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, Tuba lisabiqina ila Yang kedua, orang-orang yang menghukum kepada manusia seperti dia menghukum kepada dirinya sendiri. Artinya